memahami Al-Quran. Kajian kita sudah memasuki uh, ayat ke-15 ya, 15-16, masih di surah Ar-Rahman. Ibu dan Bapak bisa melihat surah Ar-Rahman, surah ke-55 ya. Kita sudah mengkaji panjang lebar tentang siapa itu jin dari apa jin dibuat ya diciptakan oleh Allah wa khalaqal janna mimma rijim bindar dan Allah menciptakan jin dari nyala api. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan? Ini ya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Di surah Ar-Rahman ini banyak sekali pengulangan-pengulangan uh, tentang gugatan Allah kepada manusia dan jin dan manusia. Maka nikmat nikmat manakah ya? mana maka nikmat Tuhan yang manakah Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban nah ini kita sekarang sudah mengetahui strategi jin jin yang keterlaluan manusia keterlaluan ya jadi setan bahkan biangnya setan itu iblis itu nenek moyangnya itu nenek moyangnya setan ya <laughs> ini dan setanlah yang terkadang mengganggu hati kita mengganggu keikhlasan kita. Kita sudah beribadah bagus ya. Sudah banyak uh, apa yang kita abdikan tetapi karena ada sesuatu hal yang dalam hati yang, yang mengganjal sehingga merubah keputusan hati, merubah yang seharusnya menjadi pahala akhirnya tidak dapat apa-apa. Uh, tentu saja dalam beramal kita harus semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah. Nah ini Kemarin sudah kita jelaskan. Ria dalam beramal. Nah, hati-hati nah, karena amalan yang baik bisa saja menjadi tidak ada pahala apa-apa. Bahkan menjadi siksa yang ada. Tentang ini tentu kita perlu mengosongkan hati. dul qalbi an-naf'id dunya fi amalil akhirah. Mengosongkan hati dari semua motivasi dunia dalam amal akhirat. Nah ini. Pribadi mukmin yang ikhlas adalah pribadi yang paling tinggi nilainya di antara semua hamba Allah yang takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba lil mukhlisina ulaika masabihul huda." Tajali anhum kullu fitnatin zulma. Berbahagialah orang-orang yang ikhlas. Mereka adalah lampu-lampu hidayah bagi mereka akan terbuka semua fitnah, petaka yang gelap, tidak pernah tampak bagi yang lain. Ini hadis riwayat Imam Turmuzi. Hanya orang-orang ikhlas yang hatinya tidak akan termasuki penyakit-penyakit yang ditawarkan oleh setan. Ini kan kita masih mempelajari strategi setan. Takut kita termasuk menjadi pengikutnya setan. Atau paling tidak apa yang kita perbuat kita sudah tahu. Bukan karena setan tapi karena Allah. Demikian janji iblis kepada Allah dalam surah Al-Hijr ya. ini surah ke ayat ke-39 ya. Ayat 39 ayat ke-40 surah Al-Hijr. Bisa dilihat ya. Surah Al-Hijr uh mhm, -huh, di daftar isinya terlebih dahulu. Surah Al-Hijr ini ayat yang ke-39. Coba dilihat ya di daftar isinya karena ibu ibu dan bapak juga nyimak juga. Itu ya ayat ke uh, surahnya ke surah ke-15 ya. Surah ke-15 ayatnya ayat yang ke-39 dan 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dan pasti kata Allah, aku oh iya bukan. Ini setan yang ngomong. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kata setan ini, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Tuh. Ini di surah Al-Hijr ya, ayat 39 ayat 40. Kebalikan dari ikhlas adalah riya. Riya itu apa? Ya riya ini. Iradatun naf'id dunya bi'amalil akhirah. Mengharapkan keuntungan dunia dan dengan amalan-amalan akhirat. Ria dalam amal ini sebagai penyakit hati adalah ria dalam perbuatan yang merupakan amal akhirat yang seharusnya untuk tujuan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dan mengagungkannya tetapi beralih menjadi motivasi duniawi. Contoh, beribadah karena ingin mendapat pujian orang, ingin mendapat upah materi atau sebagai kedok atas pribadi sesungguhnya yang buruk. Nah, amal siapapun yang di dalam hatinya dibareng, dibarengi dengan ria sama sekali tidak ada nilai di hadapan Allah. Rasulullah bersabda, "Man ahsana salata haitsu yarahu an-nas wa asa'aha hin yakhlu fatilka istihanatun istahana biha rabbah." Orang yang menjalankan sholatnya dengan sebaik-baiknya. Tatkala orang lain melihatnya, dan menjelekannya sewaktu tidak ada orang lain sama saja dengan menghina Tuhannya. Padahal kita kadang-kadang begitu. Di belakang ada mertua. Oh di belakang ada ini. Sholatnya husu, bacanya dibagusin gitu. Saat sendiri sholatnya acak-acakan. Nah ini. Dalam hadis lain diingatkan. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas kamu sekalian adalah syirik yang paling kecil. Nah, ini. Inna akhwa fama akhafu alaikum asyirkul asgar. Yang paling takutkan di antara kamu wahai sahabat-sahabatku adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asgar? Apa sih ya Rasulullah syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulullah idza nasa sabi a'malihim idhabu ila alladziina kuntum tarauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas kamu sekalian adalah syirik yang paling kecil. Sahabat bertanya, apakah syirik yang paling kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, syirik yang, syirik yang paling kecil adalah ria. Ketika semua orang mendapatkan pembalasan amal solehnya, Allah berfirman kepada orang yang suka ria dalam amalnya, Pergilah kalian kepada orang-orang yang kamu jadikan ria atas mereka. Dan lihatlah apakah kamu dapat menemukan balasan dari mereka. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal ya. Nah ini, penyakit ria ini terkadang sangat sulit dideteksi. Bahkan lebih sulit daripada mencari semut hitam. Di atas batu hitam, di tengah malam yang gelap. Iya, bisa dibayangkan ya. Semut hitam di atas batu yang gelap. Eh, di atas batu yang hitam ini malam hari yang gelap gurita. Susah ya mendapatkan. Tapi sirik akan lebih susah daripada itu. Gitu dia. Mm -hmm. Iya. Nah ini. Akan tetapi ada beberapa tanda yang dapat dijadikan barometer bahwa seseorang terserang penyakit ini atau tidak. Nah ini ya. Allah, ini buku bagus sekali. Ibu dan Bapak kalau ke toko buku nanti miliki 60 penyakit hati. Bukan hanya ria ini ya. Nih, kita Masya Allah ditunjukkan oleh ulama ini. Dari beberapa keterangan tentu. Barometer apakah perbuatan itu ria atau tidak. Kalau nggak belajar kan kita nggak tahu ya. Nah ini, yang pertama. Merasa ringan jika beribadah disaksikan atau di, di sekitar orang lain. Tetapi terasa agak berat jika beribadah sendirian. Ini yang menilai bukan orang lain. Soal hati ya sama seperti halnya cinta istri kita atau kekasih kita. Kita tidak bisa menilai sampai sejauh mana dia mencintai kita. Di hadapan boleh senyum-senyum atau boleh marah-marah, boleh kesal-kesal. Tapi kita nggak tahu hatinya. Nah ini, di antaranya kalau dia mudah, ringan berbuat kebaikan apabila disaksikan orang. Tetapi dia berat apabila orang tidak ada melihatnya. Satu itu barometer ria. Ria ya, pemberi. Kedua, merasa senang jika orang lain memberikan pujian, penghormatan, atau bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Padahal dia sendiri masih mampu melakukannya. Itu yang kedua. Jadi senang dibantu orang. Senang dipuji. senang dihormati orang. Ketiga, lebih mengutamakan sahabat yang kaya daripada yang miskin. Masuk susah ini ya kadang-kadang kita nih. Lebih mengutamakan sahabat yang kaya daripada yang miskin. Karena apa? Ada tujuan dong. Itu tujuannya kalau yang kaya kan, nah ini ada pamrihnya. Keempat ada perubahan sikap, penampilan dan cara berbicara jika berhadapan dengan para pembesar atau penguasa. Aduh ini mas, ya kita-kita semua ini kadang-kadang kan seperti itu ketemu orang pejabat tinggi gitu itu, ya Masya Allah ketemu rakyat kecil kita menyepelekan Eh, bahkan Rasulullah kan ditegur ya saat ada orang yang buta melihat itu ya. Di surat An-Naba itu ya. Bagaimana sikap Rasulullah saat menghadapi pembesar-pembesar kemudian ada seorang buta budak ya dari eh, kampung itu Badu itu ya. Rasulullah bukan bukan mengacuhkan, memang Rasulullah lagi berbicara serius gitu ya dengan pembesar-pembesar Quraisy sedang berdakwah. Tiba-tiba Ibnu Maktum yang buta itu datang. Nabi agak kurang respon karena memang Nabi lagi serius gitu. Ditegur langsung turun. Itu ya. Belum tentu pembesar-pembesar itu masuk Islam. Tapi yang ini yang datang kepadamu jelas ada seorang muslim gitu kan. Nah ini. Yang kelima, apabila dia seorang alim, berilmu, dan suka menasehati orang lain, merasa iri, bahkan memandang jelek dan berlaku hasut jika menemukan seorang alim lain yang mendapat simpati lebih baik dan lebih besar dari ma dari masa. Nah ini ya, ini ini ini apa kita nih hati-hati ini. Kan kadang-kadang suka iri, oh si Anu mah pengikutnya banyak, si Anu mah begini, begini, si Anu mah begini, <laughs> nah ini. Nah ini. Nah, orang-orang yang merasakan adanya tanda-tanda tersebut di atas sudah pasti akan mendapatkan kesulitan, menanamkan rasa ikhlas dalam hatinya. Namun jangan sekali-sekali seorang seseorang me meninggalkan amal ibadahnya hanya karena belum mampu ikhlas. Usai uh, masih semua tadi. Ya. Dari yang lima ini saya itu merasa ringan berbuat eh, kebaikan kalau disaksikan orang, berat jika tidak orang tidak tahu merasa senang jika orang lain memberikan pujian, penghormatan, bantuan, mengutamakan sahabat yang kaya dari yang miskin, ada perubahan sikap, penampilan, dan cara bicara jika berhadapan dengan pembesar, apabila uh, ustadz lain, pengikutnya banyak, ini dan itu, kita merasa iri, itu saya semua, kalau begitu jangan berbuat baik, enggak, enggak begitu ya. Nah ini, kalaupun kita belum bisa, nah ini, terapinya kan, sudah pasti akan mendapatkan kesulitan menanamkan rasa ikhlas dalam hatinya jika ada lima hal-hal tadi itu. Namun jangan sekali-kali seseorang meninggalkan amal ibadahnya hanya karena belum mampu ikhlas. Ini kiamat belum ya sudah dekat gitu. Ya. Ilmu ikhlas. Jadi kalau belum ikhlas, udahlah nggak usah beribadah. Jangan, jangan, jangan ditinggalkan ibadahnya. Karena itu pun merupakan bagian dari langkah setan yang nyata Setan selalu menghembus-hembuskan seperti itu. Buat apa kamu beribadah? buat apa kamu kan nggak bisa ikhlas. Kalau nggak nggak ikhlas kan nggak ada pahalanya. Akhirnya tidak mau berbuat. Jangan jangan seperti itu gitu ya. Nah, ini. Berikut beberapa langkah untuk membebaskan hati dari ria. Yang pertama, selalu ingat akan bahaya ria dalam amal. Kita sudah tahu. Hapus amal kita gitu ya. Kalau mana manakala kita berbuat kebaikan, ibadah haji, sholat, zakat, apapun, kalau kita karena manusia, bukan karena Allah, tidak ada, tidak akan mendapatkan apa-apa, hilang semuanya. Selalu ingat akan bahagia ria dalam amal. Satu. Kedua, untuk menghilangkan terapi-terapi hati dari ria, mengawali semua amal ibadah dengan iman, bukan atas panggilan manusia atau duniawi hanya takut kepada Allah. Hanya iman dan takwa kepada Allah. Yang ketiga, merasakan nikmatnya buah ikhlas. Yaitu adanya pengakuan dari Allah, dari terima, diterimanya amal dan keselamatan hakiki di akhirat. Itu nikmat kalau berbuat ikhlas itu. Karena apa? Pahalanya hanya dari Allah saja. Kalaupun ada hal lain, orang memberikan itu lain cerita. Kita sudah menolong orang dengan ikhlas karena Allah tiba-tiba orang itu berterima kasih kepada kita itu lain karena ada hadis lain. Tidak di, tidak dikatakan syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah kalau kita tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Kalau ibu dokter itu mengobatin saya, wasilahnya saya sembuh penyakitnya, tetap saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah penyakit saya sudah disembuhkan. Tapi wasilahnya saya, Bu dokter, terima kasih ya, gitu. Ini mah nggak ada terima kasihnya, bukan seperti itu juga ya berterima kasih kepada Allah juga mengucapkan terima kasih kepada manusia yang sudah menjembatani. Tapi jangan kebalik. Terima kasih ya Bu Dokter kalau nggak ada Bu Dokter jiwa saya mungkin sudah tidak ada lagi. Nah Allah di mana? Nah ini. Tadi juga ada yang SMS. Pak Hari kalau orang yang uh, berjuang untuk penyakitnya termasuk jihad. Ya bisa jihad dalam arti umum. Kan Rasulullah saat berjihad perang ya di perang Uhud itu yang besar banyak korban. Kata Nabi Roja'na min jihadil akbar ila jihadil askar. Kita telah pulang dari jihad yang besar menuju jihad yang, ya, ya maaf, dari jihad yang kecil menuju ke jihad yang besar. Jihadil akbar ila jihadil akbar, askar. Padahal itu perang yang melawan musuh yang banyak korban. Para sahabat tercengang, ya Rasulullah memang masih ada perang lagi setelah perang ini. Ya, jihadul jihadun nafs, ya, melawan hawa nafsu, melawan dirinya sendiri. Nah itu kan e, melawan penyakit termasuk penyakit dalam artian sabar terhadap ketentuan Allah. Itu ya orang orang yang melahirkan aja termasuk jihad kan, meninggal dalam melahirkan kan gitu. Banyak hal ya. Gitu. Ibu sabar ya, ibu atau bapak nih yang tengah sakit e, tentu dengan menerima ketentuan Allah, terus beribadah, tidak meninggalkan Allah, tidak ngegerutu karena setiap penyakit yang menghadapi diri kita, kita sabar, itu adalah sebagai penghapus dari dosa-dosa kita yang ada. Ya, yakin itu. Itu untuk penanya Ibu ya. Kemudian yang ketiga, merasakan nikmat tadi ya. Merasakan nikmat buah ikhlas, yaitu adanya pengakuan dari Allah, diterimanya amal dan keselamatan hakiki di akhirat. Iyalah, karena ibadahnya kan karena Allah. Seribu aja jadi tujuh ratus ribu, kalau karena Allah. Gitu kan? Yang keempat, memenangkan perasaan tersebut di atas perasaan ingin mendapat pujian manusia, cinta materi, status dan hal dunia lainnya. Tuh. Jadi perasaan-perasaan itu dihilangkan, gitu. Memenangkan perasaan tersebut di atas perasaan ingin mendapat pujian manusia hanya karena Allah semata. Susah memang. Masalah dan yang tahu hati Hati kita ya kita. Dalam lautan yang bisa diselami. Hati orang siapa tahu. Kita tidak bisa menuduh orang juga. Iya tuh si itu mah. Si ustad itu, si itu, si itu, si ini. Iya mau berbuat baik kalau dilihat orang ini orang. Belum tentu. Ya kita tidak bisa menilai orang ya. Karena hati. Bisa saja amalan dunia justru jadi akhirat. Karena ilas kepada Allah kan. Dan sebaliknya amalan akhirat tidak mendapatkan buah apa-apa kalau karena tadi itu karena ingin dipuji ini dan itu Allah Rabb ini ini sering kali ya sejujurnya mengganggu meng, apa menghantui perasaan dan pikiran kita dan sering kali merasuk kepada diri kita coba aja uh, eh, jangan orang lain yang menilainya kita kadang-kadang rajin beribadah rajin sholat rajin ngaji rajin ini dan rajin itu kadang-kadang gitu ya Nah ini makanya hati-hati kita harus diingatkan. Ya Allah berikan kekuatan agar jangan melenceng hati ini hanya kepadamu ya Allah. Selalu minta berdoa kan. Kemudian yang kelima. Menghadirkan niat yang ikhlas sejak awal ibadah. Nah ini kan tuh. Dan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang pasti akan menggugurkan niat itu. Allah, Akbar. Perbuatannya sudah bagus. Jihad kan ada beberapa hikayat orang yang jihad jihad bisa birilah. Tapi karena niatnya bukan karena Allah tidak menjadi suhada, tidak mati syahid. Kan ada seperti itu. Bahkan kan ada seorang pemuda, "Ya Rasulullah, saya mau jihad bisa birilah." Kan tahu ya, bayaran balasan untuk orang yang jihad bisa birilah itu ya surga. Dia tidak mati, dia tetap hidup. Tetapi Rasulullah bijaksana. Wahai pemuda, kamu masih punya orang tua enggak? Masih uruslah orang tua. Itu jihad untukmu. Kan itu ya. Masya Allah ya. Allah Robi ini. Jadi bukan berarti tidak boleh berperang. Tapi skala prioritas. Dia masih punya orang tua yang sepuh yang harus diurus. Jangan berjihad. Kamu urus orang tuamu. Itu juga jihad untukmu. Allah Rasulullah itu memang bijaksana sekali ya. Jadi tidak serta-merta mentang-mentang harus jihad semuanya ditinggalin ya enggak gitu, ada skala prioritas gitu ya. Gitu. Nah, meskipun demikian, ada kalanya suatu amal ibadah ukhrawi ya, amal akhirat bermotivasi duniawi tetapi tidak termasuk ria. Contohnya ini ya. Misalnya ada seseorang yang rajin melaksanakan sholat hajat agar dimudahkan semua kebutuhannya. Itu kan ada ada keinginan ya. Salat hajat, iya kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan. Kan pamrih, pamrih supaya dimudahkan. Tapi kita mintanya kepada Allah, itu bukan ria. Sama ya, wasta'inu bisabri wassalah. Ya, wasta'inu minta tolonglah, wasta'inu bisabri dengan sabar dan solah. Iya, jangan lari ke dukun, ke kahin. Minta tolong kepada Allah. Itu kan pamrih kah? Tapi mintanya kepada Allah, ya Allah saya ini saya ini tengah mendapatkan kesulitan. Saya ini saya ini bersabarlah. Wasta'inu sobri wasalah dengan sabar dan sholat sholat minta kepada Allah, gitu kan? Itu bukan ria. Kemudian yang kedua, seseorang yang memamerkan amalnya seperti infak agar orang lain mengikuti jejaknya. Itu. Tapi sebaiknya memang ditutup-tutupi, tidak dibuka. Nah, kecuali nanti pengurus masjid atau pengurus uh, seperti kami Terima kasih hamba Allah sudah ini membantu anak yatim, membalikan buku, membalikan uh, eh, ini dan itu keperluan untuk anak-anak yatim. Nah itu boleh untuk memotivasi yang lain. Tapi jangan, eh tahu nggak? Itu kan rumah yatim yang itu kan saya yang bangun. Itu kan ini. Nah itu jangan seperti itu. Jadi de, eh, untuk memotivasi silahkan. Tapi sebaiknya yang mengungkapkan jangan dirinya ya. Tapi pengurusnya atau orang lain itu pun tidak diminta ya dengan sendirinya. Jadi kalau ada pengurus masjid atau seperti di Radio Kayu Manis mengumumkan atau menyampaikan terima kasih hamba Allah sudah membantu rumah yatim, membantu anak yatim sini sini sini. Itu bukan bukan termasuk ria. Selama hati kita tetap karena Allah ya. Jadi itu untuk memotivasi. Ya dari mana ya? Eh, dari Allah iya sa hakikatnya syariatnya dari mana pembangunan rumah yatim bisa semegah itu bisa se tentu dari hamba-hamba Allah yang memiliki niat ikhlas karena Allah jadi itu bukan ria ya kalau tiba-tiba pengurus masjid menyampaikan itu untuk memberikan motivasi tapi jangan eh hey, gue nih ngasih nih beli 10 juta nih buat masjid umumin ya nah ini hati-hati juga gitu jadi itu tadi ya antara ikhlas dan ria ini Tipis sekali perbedaannya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, ibadah-ibadah umat Islam yang seharusnya dipertontonkan agar syiar. Kebesaran dan keagungan yang nampak. Seperti sholat idul fitri, sholat jumat, atau ibadah kurban. Itu bukan ria, itu untuk syiar ya. Tapi nanti kembali kepada niat. Kan orang yang sudah berkurban memberikan kepada pengurusnya. Nah pengurusnya eh, ini kurban dari si ini, ini kurban dari si ini, ini bantuan dari si ini, bantuan dari si ini. Tapi kembali, itu bukan bukan atas permintaan orang yang berkurban. Nanti tolong diumumin ya, jangan lupa. Nama saya ini, nama saya ini, begini. Saya telah memberi sekian, sekian, sekian. Nah, jangan. Ya, tapi tiba-tiba pengurusnya sadar sendiri menyampaikan itu untuk memberikan motivasi. Itu maka belakangan kadang-kadang disebut hamba Allah. Terima kasih hamba Allah yang sudah membantu membelikan baju untuk untuk anak yatim, buku untuk anak yatim, transportasi untuk anak yatim, itu dah. Nah itu, itu lebih baik barangkali ya, itu untuk menjaga hati. Kemudian yang keempat, ibadah ini walimatul urus atau pernikahan yang bertujuan memberitahukan kepada halayak tentang akad pernikahan seseorang. Ini bukan ria, tapi tentu semuanya kembali kepada hati dan cara triknya. Ada pernikahan besar-besaran gitu ya. Tujuannya yaitu itu tadi ya e, besar-besaran mungkin untuk orang kaya mah itu mah biasa saja. Jadi semuanya kembali kepada hati. Yang tahu apakah itu karena Allah atau karena manusia hati masing-masing. Kita juga tidak boleh seuzon Iya, si anu mah begini, begini, begini, begini. Kalau dia ikhlas karena Allah gimana? Itu jadi yang tahu hati adalah dirinya sendiri. Kita hanya melihat eh, apa ya barometer-barometer ataupun tampak dari luarnya saja. Begitu ya. Itu dari buku yang saya ambil. Uh, ini 60 penyakit hati. Bagus ini buku ya, Masya Allah. Tahu nggak ibu dan bapak ini? Buku ini yang punya ayah saya. <laughs> Itu ya. saya waktu ke Sukabumi saya pinjem. yaudah, buat kamu aja. Udah sobek-sobek tuh. Tapi belakangan di toko buku ternyata ada. Saya ke toko buku, pas mau beli, Eh, eh, tinggal satu terus reject rusak nggak saya beli yang barunya belum belum beli yang barunya lagi 60 penyakit hati jadi ditulis oleh Us Al-Qurni bagus ini banyak sekali ya baik kita teruskan ke tafsir ya, ya eh, Ar-Rahman kita kita sudah memasuki ayat yang ke-17 ya coba dilihat Ibu Jubaidah nih yang memiliki terjemah perkata inayahnya ada di halaman 403 ya. Ini jilid ke-9, Inayah. Inayah terjemah perkata. Ini juga banyak ibu dan bapak di toko buku ya. Jadi saya menyampaikan ini bukan berarti saya dapat uang dari toko pengarang buku. Bukan, saya ingin orang Islam ini eh, selain pintar itu tahu sumbernya gitu ya. Eh, ini Qur'annya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini bukunya, ini seperti ini. Jadi betul semua diri semua orang nanti menjadi ustadz ustazah ya. Karena kita baligu ani walu ayah. Ada kewajiban untuk menyampaikan. Jangan karena karena tidak masantren. oh saya mah bukan nggak bisa. Bisa semua pasti bisa asal ada landasannya. Jadi apa yang kita sampaikan ada hadisnya, ada Qur'annya, ini ada bukunya, ada kitabnya seperti itu. Baik, ayat ke-16 dilihat ya, itu hmm, Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban di ayat ke-17-nya Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain gitu ya. Nah, Rabb Allah pemelihara pemelihara dua tempat terbit matahari dan pemelihara dua tempat terbenamnya matahari. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Rabb Allah lah pemelihara dua timur, dua atau dua tempat terbit matahari dan Allah pula Tuhan, Tuhan Rob, Rob ya, pemelihara dua barat, dua tempat terbenam terbenamnya matahari. Fabi ayyi irobi rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Rabbmu, Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan? Fabi ayyi, maka yang mana? Ala itu jama dari nikmat, nikmat Rabb Rabbikuma Tuhanmu berdua tukaziban yang kamu berdua dustakan. Ada yang menyatakan kamu berdua ini jin dan manusia. Ada yang menyatakan laki-laki perempuan, orang kafir dan orang Islam ini. Beberapa penafsiran. Tapi lebih cocok karena ada hubungannya dengan jin, jin dan manusia. Itu. Eh, terlebih dalam hikayatnya, dalam asbab nuzulnya saat membacakan ini, sahabat itu diam. Sampai dibacakan 31, 31 kali, Jin itu bahkan menjawabnya. Eh, manusia kok diam. Nah ini. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dia alirkan dua lautan itu. Kemudian keduanya bertemu. Bayangkan. Dua lautan bertemu. Yang satu tawar, yang satu enggak. Laut hitam, laut merah itu tidak bercampur. Keagungannya Masya Allah. Maha besar Allah dengan segala firman-firmannya. Ya. Maha benar Allah dengan apa yang diungkapkan firman-firman yang ada dari Al-Qur'an ya insyaallah marajal bahrain yaltaqiyan dialirkan dua lautan keduanya bertemu ya bainahuma barzakhul la yabghiyan di antara keduanya ada batas yang keduanya tidak melampauinya coba bayangkan kita air air putih dengan teh ya dicampurin dan bercampur aja ini tidak bercampur coba kekuasaan Allah Bainahuma di antara keduanya barzakhun ada batas la gian keduanya tidak melampaui. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Rabbmu Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan? Rob itu bukan hanya Tuhan. Allah itu pemelihara, pendidik, pemberi rezeki dan segalanya. Jadi kalau diartikan hanya Tuhan, tidak benar, kurang tepat. Jadi Rob itu Rob. Makanya kadang-kadang Orang tidak mau mengartikan Rob dengan Tuhan. Rob ya Rob aja. Karena Allah itu Robbi, Tuhan, pemelihara, penjaga, pemberi rejeki dan segalanya. Baik, kita lihat. Ini ayat ke-17 ya. Tuh, Rabbul Masyriqi, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat 17, 18 ya. Saya ambilkan ini... Uh, ini ya. Hmm, <laughs> hmm. Iya. Ah, halaman ke 506 ini ada di tafsir Al-Misbah ya saya ambilkan. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Rabb, Rabb Tuhan kedua tempat terbit matahari dan Allah lah pemelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu berdua ingkari? Atau nikmat Rabb kamu berdua yang manakah yang kamu berdua ingkari? Ayat di atas kembali menguraikan tentang nikmat penciptaan matahari yang diuraikan pada ayat 5 yang lalu. Allah berfirman, dialah yang Maha Esa dan pencurah aneka karunia itu yang merupakan Rob, Tuhan pemelihara dan pengendali kedua tempat terbit matahari pada musim panas dan musim dingin. Itu dua itu ya, musim panas, musim dingin. Dan Allah lah Tuhan Rob pemelihara dan pengendali kedua tempat terbenamnya matahari pada kedua musim tersebut. Maka nikmat Rabb kamu yang berdua yang manakah yang kamu berdua ingkari. Dalam tafsir Al-Muntakhab yang disusun oleh sejumlah pakar Mesir kontemporer, ayat ini dikomentari lebih kurang sebagai berikut. Yang dimaksud ayat ini bisa jadi adalah dua tempat terbit dan terbenamnya matahari dan bulan. Dengan demikian, Ayat ini menunjukkan kepada adanya ganjalan ya, adanya ada gejala siang dan malam yang juga disebut dalam surah Al-Qasas. Nih ya, dicatat ya. Surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 71 ayat 73. Coba dilihat ya. Surah Al-Qasas ayat yang eh, surah ke-28 mudah ya cari nomornya aja. Surah 28 tuh ketemu kan? Ayatnya 71. Surah Al-Qasas ayat 71. Jadi bukankah semakin pintar kita karena kita tahu rujukannya ya, bukan kata orang. Ada? Ini tentang bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta keharusan mensyukuri karunia karunia Allah. Gitu ya. Ada sudah ketemu ayat 71 sampai 73. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار نهار سرمدا gitu النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنو تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Tuh gitu, ya. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat. <laughs> Bayangkan, kalau malam gak ada siangnya. Siapakah Tuhan selain Allah, Rabb selain Allah, yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar? Allah, kalau malam terus, kalau siang terus juga gimana? Katakanlah, Terangkan kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Rabb selain Allah, Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang akan kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Allahu Akbar. Dan karena rahmatnya, dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Dan ingatlah hari di waktu Allah menyuruh mereka seraya berkata, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu katakan?" Ini 74-nya, 75-nya ya. Dan kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi. Lalu kamu berkata, lalu kami berkata, "Tunjuklah ya tunjukkanlah bukti kebenaranmu maka tahulah mereka bahwasanya yang hak itu hanya kepunyaan Allah lah dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulunya mereka ada-adakan. Jelaskan? Itu. Adanya siang, adanya malam. Bayangkan kalau malam terus, kalau siang terus. Nah ini. Ya. Jadi, tetapi bisa jadi juga yang dimaksud di sini adalah matahari saja. Karena matahari merupakan sumber kehidupan di planet bumi ini. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan adanya tu ya berada dua tempat terbit dan terbenamnya matahari, yaitu pada musim dingin dan musim panas. Pendapat ini dianut oleh kebanyakan ahli tafsir. Selanjutnya dinyatakan bahwa fenomena terbit dan terbenamnya matahari di dua tempat ini disebabkan oleh kecondongan garis edar bumi selama mengelilingi matahari sekitar 523,5 derajat. Oleh karena itu, belahan utara bumi condong ke arah matahari pada musim panas yang mengakibatkan siang menjadi lebih panjang daripada malam. Dan begitu seterusnya hingga mencapai puncaknya, yaitu ketika matahari terbit dan terbenam di ujung sebelah utara dari garis bujur timur dan barat. Nah, setelah itu kembali sedikit demi sedikit dari hari ke hari hingga mencapai garis lurus pada musim gugur. Belahan utara bumi ini kemudian mulai berpaling meninggalkan arah matahari yang mengakibatkan malam menjadi lebih panjang daripada siang. Kan ada gitu ya. Malamnya lebih panjang dari siang. Ada juga yang siangnya lebih panjang daerah-daerah tertentu kalau lagi puasa repot gitu. Kok siang terus nggak malam-malam. Tapi nanti dilihat di, disamakan dengan uh, penduduk negeri yang terdekat yang normal atau dengan waktunya Arab Saudi kan begitu ya kalau lagi puasa. Bayangin aja kalau siangnya panjang, puasanya kan berapa jam gitu ya. Nah ini, jadi kalau yang nggak normal, ini ada ketentuannya nanti. Nah, Begitu seterusnya bumi terus bergeser ke arah selatan sampai pada titik paling selatan pada musim dingin. Setelah itu bumi bergeser lagi ke arah utara sedikit demi sedikit. Hari demi hari hingga mencapai garis bujur timur dan barat pada musim semi. Nah, peredaran yang demikian itu berlaku pula di belahan bumi sebelah selatan. Perbedaannya terletak pada geraknya yang berlawanan. Peredaran yang sedemikian teraturnya itu tentu saja mengandung hikmah dan manfaat yang besar bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Contohnya, sebagai akibat dari perputaran ini, terdapat apa yang kita kenal dengan empat musim, yang pada gilirannya memiliki kekhususan sendiri-sendiri, seperti musim tanam, musim panen, dan sebagainya ya, sehingga memberikan kemudahan kepada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dalam beraktivitas. Kenapa? Kalian tidak bersyukur kan begitu. Di ayat ke-19-nya, Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia mengalirkan dua lautan lalu keduanya bertemu antara keduanya ada pembatasan yang tidak saling melampaui maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu berdua ingkari. Coba bayangkan. Dua, dua aliran bertemu air, tapi tidak bercampur. Apa bisa manusia? Ya tidak. Kita bahkan pakai pembatas, masih bocor juga. Ini tidak ada pembatas, coba bayangkan. Setelah menyebut pemeliharaan dan pengendalian yang menyangkut matahari dan bulan, kini diuraikan tentang kekuasaan Allah tentang laut. Allah berfirman dia mengalirkan dengan bebas dua lautan secara berdampingan. Bayangkan, yang satu airnya tawar, lejat, dan yang lainnya sangat asin lagi pahit. Lalu keduanya pada permukaannya, ya, antara keduanya, yakni kedua lautan itu, ada pembatas yang diciptakan Allah, sehingga keduanya tidak saling melampaui, yakni, yakni bercampur atau melampaui batas yang ditetapkan Allah dan tidak juga membinasakan manusia, maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang masih kamu ingkari? Bayangkan, air tawar dengan air asin. Air tawar yang lezat bercampur dengan air yang asin. Tapi tidak bercampur. Maksudnya mm, e, bersatu, bertemu. Coba. Tapi tidak bercampur. Apakah ini kekuasaan yang bukan kita katakan yang maha tinggi? Ya Allah Rabbi, yang tidak mungkin terjadi. Kalau bukan bukan kuasa Allah kan? Bayangkan, kita aja masih memakai pembatas-pembatas, masih bocor kan? Ini tidak pakai pembatas, tapi tidak ada kebocoran. Allah Rabbi. Maka nikmat Tuhan yang mana kau wahai manusia dan jin yang kamu ingkari. Besoknya kita teruskan lagi. Ayat 19 hingga 21. Dimiliki buku-bukunya ya. Ini penyakit hati ini bukunya tipis. Harganya juga ya relatif ya mahal atau murahnya masih. Dari manfaat yang didapat. Ini saya sendiri juga ini pemberian. Ini dari ayah ayahanda waktu ke Sukabumi ya. Ini bukunya udah lepas-lepas ya. Saya juga mau beli yang baru, mau ganti. Sangat bagus sekali buku-bukunya, bukunya ya. Ibu dan Bapak ada saran, ada kritik, silahkan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. 0812-828-7881. Untuk hari Rab Kamis ya, ada murotalnya surah Az-Zukhruf ayat 38 sampai 89. Insya Allah untuk besok pagi. Ya, ibu dan bapak yang memiliki waktu silakan hadir di Masjid Bidakara, di Masjid Ulil Albab, di Bidakara Pancoran, Bidakara yang belakang ya, di basement. Silakan terbuka untuk umum ibu dan bapak. Masjidnya enak, ber-AC dan gratis, tinggal duduk aja. <laughs> Terima kasih untuk semuanya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta RKM Radio Kayu Manis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini tentunya Ya hari Rabu tanggal 9 Juli 2008 Saya Rido Ardiansa bersama Bung Sigit Selamat pagi selamat mengikuti Tentunya satu kebahagiaan sendiri di pagi ini menjadi teman dekat Anda. Tentu di hari bahagia Anda. Selamat dan bahagia Anda yang merayakan hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan. Ya, Bung Sigit sudah menyediakan satu lagu hadiah untuk Anda yang berbahagia. Yuk kita nikmati. lagi Kau ngomongnya ini, aku ngomongnya itu Gak nyambung lagi, gak nyambung lagi Bete, bete, bete, bete, bete, bete, ah Bete, bete, ah Bete, bete, ah Basi, basi, basi, basi, basi, basi lo Lama-lama aku bisa jadi gila Maumu begini, mauku begitu Gak pernah ketemu, gak pernah ketemu Kau ngomongnya ini, ku ngomongnya itu Gak nyambung lagi, gak nyambung lagi Bete bete bete bete bete bete ah Bete bete ah, bete bete ah Basi basi basi basi basi basi lo Lama-lama aku bisa jadi gila Baby itu satu pilihan untuk Anda semua yang hari ini berbahagia ya. Oke, saat ini pukul 6 sudah lebih 5 menit. Saya akan bacakan dulu. Ya, fact yang sudah masuk sebentar Anda juga bisa nanti di 85904785 secara langsung ucapkan atau melalui SMS di 02193 ya tentu saja 760265 ya. Oke, sekarang saya akan bacakan dulu ini nggak ada tanggalnya. <clears throat> Jadi diingatkan sekali lagi untuk Anda yang mengiring grand ulang tahun itu ada tanggal gitu ya. Jadi enak ulang tahunnya tanggal berapa gitu. Terus alamat yang jelas deh kan enak. Kalau ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekeluarga ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-71 untuk Ayahanda. Kakak tersayang Bapak Haji Pasmi Jamaran Semoga panjang umur, sehat dan menjadi panutan bagi kita semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cucu, cucu anak dan menantu, Ayu, Eca, Itang, uh, Bana, Abrol dan Arsi. Tapi alamatnya di mana gitu ya. Jadi ulang tahun tanggal berapa, terus alamatnya yang jelas. Jadi enak gitu ya. Oke, dan terima kasih. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk tanggal 8 ya. Tapi saya baru ada di map untuk orang ulang tahun hari ini nih. Iya, kayak kabarnya baik. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat selalu. Katanya saya Santi di Murtado. Oh, Murtado. Murtado, iya. Ingat kan? Aduh, ingat-ingat dulu deh. <laughs> Mengucapkan selamat ulang tahun katanya untuk keponakan namanya Muhammad eh, Saugi. Ada di Matraman Salembagang 8, anak dari Bapak Ahmad dan Ibu Rina. Nah, tulisan selusnya hilang nih. Yang pasti selamat ulang tahun deh untuk Muhammad Sauki ya, ulang tahun yang keberapa. Ya, pasti panjang umur, murah rezeki, sehat, cepat besar, jadi anak yang soleh, tentunya berbakti kepada kedua orang tua ya. Kemudian ini dari Tirta Ramdhani Saputra, alamatnya di Jalan P. Komarudin. ya 1 RT 014 RW 05, nomor 13 Penggilingan Cakung, Jakarta Timur acara ulang tahun. Mau ucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Teguh yang ke-36 ada di Kemayoran. Ucapannya semoga panjang umur, sukses selalu, dilancarkan segala usahanya, jangan Iya, terus and diberi kesehatan. Buat Mas Teguh dapat salam dari anak-anak.